rahimani wa rahimakumullahu taala alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di rumah ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pemiliknya di kuburan. Amin ya rabbal alamin. Rumah kakek kami ya Abdul Nasah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita insya Allah dari kitab Sahih Fikih Sunnah wa Adillatuh dalam pembahasan wajibatus salat. Ya ini wajib-wajib salat ya, wajibatus salati wajib-wajib salat. <coughs> Udah ke sini ya? Nah, tuh kok. Kok moro suarane hilang. Satu. Hah? Bisa. Tapi iki ya bagi travel pol kakean pas. Satu dua tiga. Bona. Bona ya. Tapi betul Iya. Tapi cek gak ngotot sih ngomongnya. Cekak <laughs> ngotot. Cekak ngotot cepat pegel. Kita membahas wajibatus sholah biidnillah. Dan sebelumnya mudah-mudahan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibatus salah yang sudah kita bahas yang pertama adalah doa ul istiftah ya. Yang ini khilaf para ulama ada yang menyatakan ini wajib salat dan yang mengatakan ini sunnah. Ya, sunnah di dalam salat termasuk dalam sunnah-sunnah salat. Tapi sekarang yang kita poin yang kedua adalah al isti'adzatu qabla al qiraah, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Qur'an. Ini yani sebelum baca Al-Fatihah, jadi habis iftitah kemudian baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata mu'alif di sini wahya wajibatun 'alal arjah. Ini wajib menurut pendapat yang rojih liqauli ta'ala karena firman Allah taala fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim jika engkau mau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi perintah ya, falyasta'id, fasta'id billah. Ini sigatnya bentuknya adalah perintah. Fafil ayati maka di dalam ayat tersebut terdapat amrun perintah bil isti'adzati beristi'adzah inda iradatil qiraah pada saat ingin membaca Al-Qur'an. Wa haqiqatul amri al-wujubu dan hakikat dari satu perintah itu adalah wa, wajib. Ya, maka ini pendapat yang pertama. Menurut mualif ini adalah arjahul akwal Ya, pendapat-pendapat yang paling <laughs> yang paling rajih. Ya, pendapat yang paling rajih. Wali annal isti'adzata tadra'u syarra syaitan. Dikarenakan juga isti'adzah itu mampu menolak gangguan syaitan. Wa ma la yatimmul wajibu illa bi fawajib. Dan apa yang satu perkara wajib tidak sempurna dengannya, maka itu hukumnya wajib. Jadi kalau di dalam sholat kita diperintahkan untuk khusyuk, dia ya, diperintahkan untuk apa? khusyuk, diperintahkan untuk menghilangkan segala gangguan yang menghalangi kita dari kekhusyuan, ya. Maka segala gangguan itu tidak bisa hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa dengan ta'awud maka hukum ta'awud itu wah, wajib ya ini logika yang dipakaikan yang di, e, digunakan oleh mualif hafizahullahu taala Wa qala biwujubiha dan telah berpendapat berkata dengan wajibnya ta'awud. Fi sholati di dalam sholat itu adalah Atha, Imam Atha, Al-Thawri, Al-Auza'i, Dawud, Ibnu Hazm. Dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Jadi Imam Atha, Imam Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, kemudian Dawud Al-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm, Lalu ini adalah juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Sementara jumhurul ulama berpendapat ta'awud itu hukumnya sunnah. Ta'awud itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi ta'awud itu hukumnya sunnah. Wa Aha, malik. Sementara Im Malik melarangnya. Nggak pakai ta ta'awud. Gitu ya. Jadi jumhur ulama istihbab kalau pendapat yang lainnya ini dalam madhab zahiri itu adalah wa, wajib ya. Walhasil ini perintah makmur, masyru' jangan ditinggal terlepas khilaf para ulama ya. Jadi jangan ditinggal ta'awud itu habis kita iftitah kemudian kita membaca ta'awud. Bagaimana bentuknya? Maka di antara bentuk ta'awud itu kita milih salah satu bentuk yang berikut ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu. Yang kedua, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ini yang kedua. Yang ketiga, a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, ya. Jadi itu tiga bentuk ta ta'awud. Ya, jadi kita pilih yang paling pendek misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akak pertengahan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Panjang a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi ya. Di mana bentuk-bentuk tadi itu berkata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni wa hadza kulluhu wasi'. Ini semuanya lapang ya. Wa kaifa masta'adza fahasan maka bagaimanapun bagaimana apa saja cara yang dia gunakan untuk beristighfar maka itu bagus intaha kata Imam Ibnu Qudamah jadi boleh ya boleh apa namanya itu tadi auzubillahi minasyaitonirrajim atau bentuk yang kedua atau bentuk yang ketiga bisa difahami sini insyaallah ya Lah di dalam bertawud itu caranya adalah isror yaitu dipelankan jadi misalkan imam gitu ya atau kita membaca dalam sholat malam, sholat sendirian atau sholat ngimami, ya dalam eh, sholat-sholat jahriyah, ta'awudnya itu pelan. A'udzubillahi Gitu ya. Adapun bismillah maka itu khilaf ya, nggak ada masalah di sana. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini pe pelan. Jangan sampai misalkan kita ngimami sholat a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini eh, lagi ini ah, apa enggak enggak enggak pas ya, enggak benar. Jadi istiadatnya itu belan. Maka al aslu fil isti'adzati al israru rubiyah Hukum asal dalam beristiadah itu belan. Gitu ya. Fa innahu lam yunqal an Rasulillah karena tidak pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu jahara biha. Bahwasanya Nabi itu mengeraskan bacaan isti'adzah ya. Jadi Nabi tidak pernah mengeraskan bacaan isti'adzah. Wala an khulafaihir rasyidin, tidak juga dari para khalifah beliau ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala ajma'in. Tidak pernah mereka ngimami dengan mengeraskan bacaan isti'adzah. Ya. Jadi annahum dawamu 'alal jahribiyah. Ya, tidak pernah dinukil dari mereka bahwasanya mereka e, senantiasa mengeraskan bacaan isti'adzah. Wa innama qad yajharu biha al-imamu ahyanan. Kadang mungkin, kadang mungkin imam mengeraskannya. Tujuannya apa? Litaklimin nas untuk ngajari manusia mungkin ya. Ala nahwi ma taqaddama an Ibni Abbas ya. Sesuai dengan apa yang uh, berlalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib. Jadi mungkin bagi imam kadang mengeraskan gitu ya. Mengeraskannya itu bukan dikeraskan dengan apa namanya? Eh, A'udzubillah kayak baca Al-Qur'an biasa. Enggak, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan diang diangkat suaranya. Mungkin kadang dia seperti itu dengan tujuan ngasih tahu manusia, ngajari manusia bacaan isti isti'adzah kata ya. Taib. Sekarang per pembahasan berikutnya hal yasta'idu fi kulli rakaah. Apakah beristiazah pada setiap rokaat? Nah ini. Jadi apakah beristiadah, istiadah, bacaan ta'awud itu harus ada pada setiap rokaat? Maka kalal aksarun, berpendapat mayoritas ulama, yujzi'uhu an yista'idha fi awali rakaatin faqat. Boleh beristiadah pada awal rokaat saja. Ini rokaat yang pertama saja. Ya, itu sudah men cukupi. Jadi habis iftitah lalu ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim maka itu mencukupi. Wastahabba Syafi'i sementara Imam Syafi'i itu mensunnahkan al isti'adzah fi kulli rakaah berta'awud pada setiap rakaat ya pada pada setiap rakaat ya. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i jadi beristiadzah eh, pada setiap rakaat gitu ya. Dan ini yang eh, selalu secara pribadi anak mengamalkannya. Beristiadah setiap kali rokaat. Ya, di samping juga mungkin ada hajat, kebutuhan. ya Setiap <clears throat> apa rokaat mungkin ada gangguan setan, syaitan apa setan? Eh? <laughs> eh gangguan syaitan ya, gangguan syaitan dalam setiap rokaatnya maka kita beristiadah ya. Baik. Jadi ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Wa aujabahu Ibnu Sirin. Sementara Imam Ibnu Sirin mewajibkan istiadah setiap roka, rokaat. Kul tuku katakan, wa wajuhu dan sisi yang di wajahnya annal ayah bahwasanya ayat tersebut takatadi takrir al istiada inda takrir qiraah mengandung makna mengulang-ulang istiadah pada setiap kali mengulang bacaan. Ayat tadi itu, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah." Kalau kamu baca Al-Qur'an maka berta'awudlah. ya. Maka ayat tadi itu mengandung makna mengulang istiadah pada setiap mengulang baca bacaan gitu ya. Fama famata al faslu bainal qira'ataini maka kapan saja terjadi pemisahan di antara dua bacaan Quran birruku'i dengan ruku wasujudi dan dengan sujud wanahwihima dan dengan selain keduanya fatushra'ul istiadah satu maka di <laughs> disyariatkan istiadah. kok suaranya modun ya entek ya Andi suara iki. Berarti kabelnya memang ya, tutup mike ya. ini satu. Dicepot diincepno mana? Wis ah, iya wis. Sip. syukran, <clears throat> Gampang ono sing edit nih video ini. <laughs> Tapi famata hasara al-faslu maka kapan saja terjadi pemisah gitu ya di antara dua bacaan dengan ruku dan dengan sujud dan semacamnya batu syura'ul isti'adzatu maka disyariatkan isti'adzah wallahu alam ya wallahu alam jadi eh, apa uh, disunnahkan mengulang bacaan ta'awud setiap kali rakaat setiap kali mau membaca al-Qur'an ya ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i mayoritasnya ya cukup awal itu sudah mencukupi pada rakaat yang pertama. Nah, terus eh, apa namanya? Eh, eh, pemisah-pemisah yang lain bagaimana dengan rokok, sujud dan sebagainya? Menurut pendapat yang pertama, itu sama dengan tasbih, tahmid, istighfar, doa di sela-sela baca Al-Qur'an. Alasannya gitu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat tidaklah beliau melewati ayat azab melainkan beristiazah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat melainkan minta rahmat. Tidak melewati ayat perintah maka beliau pun apa? melakukan. Misalkan sabihis marabbikal a'la membaca subhana rabbiyal a'la. Kan gitu ya. Fasjud waqtarib langsung so sujud Allahu Akbar sujud tilawat <laughs> sujud tilawat bangkitnya kan nggak perlu auzubillahi minasyaitonirrajim tidak langsung dilanjutkan baca bacaannya ya ini e, alasan daripada pendapat yang ber yang pertama gitu ya pendapat yang pertama itu menyatakan mencukupinya tahu di awal lalu pisahan-pisahan antara bacaan satu dengan bacaan yang lainnya itu dianggap tasbih tahmid gitu doa isti'adah ya, antara bacaan-bacaan Al-Quran yang ada kaitannya dengan Al-Quran tersebut gitu. Nah, bisa dipahami di sini insya Allah. Baik. Maka ini juga dijawab oleh pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua mengatakan, ya tidak enggak sama. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca tasbih, sujud, gitu ya. Kemudian juga berdoa minta rahmat, beristiadah minta <clears throat> perlindungan dari neraka. Itu memang ada kaitannya dengan apa yang diba, dibaca. Gitu ya. Memang ada kaitannya dengan apa yang dibaca. Jadi tidak dianggap itu pemisah antara satu ayat dengan ayat yang yang lainnya. Sementara tatkala kita ruko, sujud, duduk iftiros dan sebagainya, itu tidak ada kaitannya dengan bacaan al Quran. Itu kaitannya dengan so sholat. Maka tidak nyambung gitu maksudnya. Karena tidak nyambung, ngulangi dari awal lagi membaca membaca apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham di sini insyaallah ya. Maka dia dihiaskan sama, misalkan kita sedang membaca Al-Qur'an. Lalu ada orang mengucapkan salam assalamualaikum. Gitu ya. Kita menjawab Ramadan no diisi sampai titik, sampai ayat titik baru Waalaikumsalam warahmatullah gitu ya. Mengulangi lagi a'udzubillahi Kenapa? Salamnya tadi itu tidak ada kaitannya dengan ayat gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan ayat, ada kaitannya dengan faktor lain dia menyampaikan sah salam. Nah, kita ngulang ngawali lagi dengan baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pendapat yang kedua. Paham insyaallah? Taib. Jelas? Jelas ya? Taib. Sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga. Wajib sholat yang ketiga dalam kitab ini. Ya ini at-ta'minu ba'dal fatihah. Ini juga khilaf. Gitu ya. Ini juga khilaf. Ini juga pendapat yang lain menyatakan ini termasuk sunnah dalam sholat. Kalau di sini menyatakan wajib. Yang ketiga ini adalah at-ta'minu ba'dal fatihah membaca amin setelah Al-Fatihah. qawlihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza ammanal imamu fa'amminu." Jika imam baca amin, maka baca aminlah kalian. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena barang siapa yang bacaan aminnya bareng dengan bacaan aminnya para malaikat, ma taqaddama min zambi Maka akan diampuni untuknya apa yang berlalu dari dosanya. Jadi ini keutamaan membaca amin setelah Al-Fatihah ya. Baca amin setelah Al-Fatihah. Kenapa? Karena malaikat juga mengamini. Ya, malaikat meng mengamini, imam amin, malaikat amin, para makmum amin. Kalau amin mereka bareng, maka diampunilah dosanya manusia. Kalau amin mereka bareng. Gitu ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu ya. Bareng seperti itu malaikat dengan makmum imam maka apa? diampuni dosanya yang telah lalu. qad hamala al-jumhur hadzal amra 'ala al-istihbab Sementara jumhur ulama membawa perintah ini kepada perintah sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Walam li wajhun sorrofahu anil wujubi. Kata mu'alif, dan belum tampak bagiku satu sisi pun yang memalingkan perintah ini dari perintah wajib, kata mu'alif. Ya, karena itu perintah kan, Ida ammanal imamu fa'amminu jika imam baca amin, maka bacalah ah, amin. Ya, baca amin. Baik. Waqala Ibnu Hazmin, berkata Ibnu Hazm, yajibu alal ma'mum, wajib bagi ma'mum. Wa ammal munfarid wal imamu fayundab lahuma. Adapun bagi orang yang sholat sendirian dan imam, maka sunnah bagi keduanya. Kata Ibnu Hazm, bagi makmum wah, wajib. Bagi ya imam sama orang sholat sendirian hukumnya sun sunnah, gitu ya. Lidhahiril haditsil mutaqaddam. Karena apa dohirnya hadis yang telah berlalu. Yaitu jika imam amin bacalah amin perintah ya. Berarti itu perintahnya itu hanya untuk mak makmum, tidak untuk imam dan juga orang yang sholat sendirian. Waqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makana idzan taha min qiraatil Fatihah jika beliau selesai dari membaca Al-Fatihah qala maka beliau membaca amin yajharu biha wa yamuddu biha sautah Nabi mengeraskan dan memanjangkan suara beliau. Jadi amin gitu ya. Baik. Jadi walhasil alifnya panjang, mimnya juga pan panjang. Ya, amin gitu ya. Itu. Ya, jangan sampai amin. Nah, <laughs> ya, ini maknanya beda, bukan ya Allah apa namanya? Kabulkanlah, maknanya beda nanti ya. Atau membaca alifnya dipendekkan amin. Nah, maknanya orang yang terpercaya gitu ya. <laughs> ya, orang yang terpercaya atau amin. Mananya? Amankanlah. <laughs> Gitu ya. Mananya? Amankanlah. Beda ya. Jadi harus amin dua-duanya panjang. Amin gitu. Ya. Jadi dua-duanya panjang. tapi mananya adalah ya Allah kabulkanlah ya. Kita lanjutkan. Fasahihu maka yang sahih anna ta'mina wajib kata imam. Kata imam, kata mu'alif ya. Bahwasanya amin itu bacaan amin itu wajib ala imam wal ma'mumi wal munfaridi mutlaqan. Wajib atas imam, makmum, yang salat sendirian secara mutlak. Jahran fil jahriyah, sirran fil sirriyah. Keras dalam salat jahri, pelan dalam salat sirri. Wallahu a'lam kata mualif gitu ya. Namun e, sebagaimana jumhur ulama maka berpendapat ini hukumnya sun sunnah ya. Jumhur ulama berpendapat ini hukumnya adalah sun sunnah ya. Jadi jangan ditinggalkan baca aminnya ya, jangan e, ditinggalkan ya karena Nabi SAW ya tidak meninggalkan bacaan ah, amin karena keutamanya besar kalau aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi Diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Taib. Yang berikutnya, yang keempat, lima dan enam termasuk wajib sholat adalah takbiratul intiqali. Ya takbir takbir intiqal. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Wa qawlu rabbana lakal hamdu. Ucapan rabbana lakal hamdu. Jadi takbir intiqal sama sami'allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu. Itu termasuk wajib salat. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, wa idha kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, bertakbirlah kalian. Wa idza qala dan jika imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu maka ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu gitu ya. Jadi kalau kita imam uh, bangkit dari apa rokok sami Allahu liman hamidah maka makmum langsung membaca Allahumma rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu semuanya itu warid dari Nabi SAW boleh Rabbana lakal hamdu tok boleh. Rabbana walakal hamdu bo, boleh. Allahumma rabbana lakal hamdu boleh. Allahumma rabbana walakal hamdu juga boleh ya. Jadi tak tatkala imam sami Allahu liman hamidah maka makmum bangkit sambil baca Rabbana lakal hamdu. Baik, kita lanjut. Ah, Pak Toto toko moro nih. Tuh. <laughs> kita lanjutkan. Langsung jelas suaranya, Masya Allah. Murah enak ya. <laughs> Alasan yang kedua tadi itu hadis yang ke oh, oh, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Yang tadi perintah tatkala imam baca sami Allah liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamdu. Lu apa makmum tidak baca sami Allah liman hamidah juga? Jadi imam imam sami Allah liman hamidah makmum sami Allah liman hamidah. Apa gitu? Kalau kita melihat apanya perintahnya tidak gitu perintahnya. Tapi perintahnya idza wa idza qala sami Allah liman hamidah kalau imam baca sami Allah liman hamidah, maka makmum baca fakulu ucapkan Rabbana lakal hamdu. Kan gitu ya. Kalau kita melihat uh, apa namanya teks hadisnya seperti itu. Hadis Bukhari Muslim ini, ya. Maka ini yang uh, apa yang afdol, yang utama, yang terbaik ya berdasarkan nasnya hadis jika imam baca sami Allah liman hamidah maka kalian makmum bacalah Rabbana lakal hamdu. Kemudian dalil yang kedua bahwasannya takbir intiqal sami Allah liman hamidah dan rabbana lakal hamdu ini termasuk wajib salat yaitu wali muwadzabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha terus menerusnya nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati kabbiru hina yaquma Hina yakumu adalah Rasulullah SAW itu berdiri menuju sholat, beliau bertakbir saat berdiri. Lalu beliau takbir pada saat rokok. Nah, rokok juga Allahu Akbar. Thumma Lalu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah hat hina yarfa'u sulbahu minar rokok. Saat beliau bangkit ya dari rukuk. Semayakul yakul qaim. Lalu beliau berdiri dalam, membaca dalam keadaan berdiri. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Gitu ya. Jadi baca Rabbana lakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi. Lalu beliau e, bertakbir pada saat turun menuju su sujud. Ya, takbir pada saat turun menuju sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu kemudian bertakbir pada saat bangkit dan mengangkat kepala beliau dari sud, sujud. Allahu Akbar. Ya. Summa biru hina lalu beliau bertakbir pada saat sujud juga baca Allahu Akbar. Summa biru hina yarfa'a lalu beliau bangkit lagi bertakbir ya, saat membangun dari sujud. Ya, yarfa'u ra'sahu. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها Lalu Nabi melakukan semua itu sampai menyelesaikan sholat. Wa yukabbiru hina yakumu dan bertakbir pada saat berdiri minat nataini ba'dal julusi dari dua rakaat setelah duduk ya wa nahwu fi hadis Abi Humaidin As-Sa'idi dan salat ya dan hadis yang semisalnya dalam hadis Abu Humaidin As-Sa'idi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berpindah dari satu gerakan menuju gerakan yang lainnya beliau bertak bertakbir kecuali bangkit dari ruku beliau membaca Sallallahu liman hamidah ya. Wafat kala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni musalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita salatnya ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat, gitu ya. Beliau bertakbir ya setiap kali pindah menuju satu ke, dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya sambil bertakbir ya. Baik. Dalil yang ketiga yaitu amruhu sallallahu alaihi wasallam al-musi salat. Tahu ya, perintah beliau sallallahu kepada orang yang buruk salatnya. Dengannya demikian, faqala fi hadits Rifa'ah ibn Rafi' dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas. Sesungguhnya tidak sempurna salat seorang pun dari manusia hatta yatawadda'a hingga dia wudu. Fayadha'al wudu'a mawadi'ahu. Hingga lalu dia letakkan wudu itu pada tempatnya. Al wudu'a mawadi'ahu. Dia letakkan air wudu pada tempatnya. Summa yukabbir, lalu dia bertakbir. Wa yuham yuhammidullah azza wa jalla Lalu dia bertahmid muji Allah Azza wa Jalla. Wa yusni alaih. Lalu menyanjung Allah. Wa yaqra'u bima sya'a min al-Qur'an. Lalu dia membaca apa yang dia kehendaki dari Al-Qur'an. Summa yaqul. Lalu membaca Allahu Akbar. Summa yarka. Lalu beliau ruku. Hatta tatma'inna mafasiluh. Hingga persendian-persendiannya itu menjadi tenang. Summa yaqul. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah hatta yastawi qa'iman hingga tegak beliau dalam keadaan berdiri. Summa yaqul lalu dalam keadaan i'tidal beliau membaca Allahu akbar summa yasjud lalu beliau sujud hatta tatma'inna mafasiluh hingga persendian-persendian beliau menjadi tenang. Summa yaqul lalu beliau membaca Allahu akbar wa ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Lalu beliau angkat kepala beliau hingga tegak dalam keadaan duduk. Tsumma yaqul. Lalu beliau membaca Allahu akbar. Tsumma yasjud. Lalu beliau sujud hatta tatma'inna mafasilu. hingga tenang persendian-persendian beliau. Tsumma yarfa'u ra'sahu wa yutabbir. Lalu beliau angkat kepala beliau dan bertakbir. Fa idza fa'ala dzalik Fakat tamat salatuhu jika dia melakukan yang demikian maka sempurna sholatnya. Kita perhatikan dalam hadis tadi yang kita bacakan tadi itu Nabi SAW tidaklah berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya melainkan dengan tak takbir. Ya termasuk diantaranya misalkan kita mau sujud tilawah itu kan pindah dari berdiri menuju sujud maka juga dengan ber takbir. Bangkit dari sujud menuju berdiri juga dengan tak, takbir. Kenapa? Itu gerak gerakan. Dikiaskan dengan demikian. Ya demikian juga kalau mau sujud sawi pun demikian takbir. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud sawi. Allahu Akbar. Sujud sawi yang kedua. Allahu Akbar. Bangkit lagi juga. Allah dan seterusnya. Paham salah ya? okay. Nah? Kalau sujud saja. Nah, tadi ya, sujud tilawah tadi. Oh iya. iya. Sujud tilawah kan sujud saja ya. <clears throat> Baik. Sama. Yang keempat. Alasan yang keempat, annaha syiarul intiqal min ruknin ila akhir. Itu adalah syiarnya pindah, <coughs> ya syiarnya pindah uh, dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Wa min hayatin ila ukhra dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. وهذه الأمور الثلاثة واجبة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم على الصحيح Tiga perkara ini hukumnya wajib. Tiga perkara ini apa yang dimaksud? Halo. Tiga perkara yang dimaksud apa? Takbir intikal, sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu bagi makmum saat dia bangkit dari rukuknya. Gitu ya. Tapi kalau sholat sendirian ya sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tapi kalau dia jadi makmum mendengar imam sami Allah liman hamidah kita dia bangkit rabbana walakal hamdu. Gitu ya. Jadi wal imam wal makmum ala sahih ini bagi imam makmum munfarid menurut pendapat yang sahih wa huwa madzhabul Hanabilah dan ini mazhabnya Imam Hambali wahia sunnatun indal jumhur dan ini hukumnya sunnah menurut jum, jumhurul ulama rahimahumullahu taala ajmain. Faidah. Nah, di sini ada faidah. Wa qad sahanin nabi dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahmidi ba'da qawli sami Allahu liman hamida arba'a siyaghin. Ada empat bentuk membaca tahmid kepada Nabi setelah rukuk. Tadi sudah kita sebutkan di awal. Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Semuanya bu? Boleh. Jadi empat tadi kita sebutkan ya. Jadi imamnya sami Allah liman hamidah. Kita makmum Rabbana lakal hamdu kita makmum Rabbana walakal hamdu kita makmum Allahumma Rabbana lakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu empat itu bo boleh semuanya sahih paham insyaallah lanjut Cek madai ya? Enggak gak madai di sana, repot. Saudara berbarengan dengan mengangkat tangan. Ya. nanti akan ada pembahasan tentang sunnah-sunnah ya, yang lain ya. Nah, takbir inti kalau yang pakai ngangkat tangan itu ya cuma ada tiga selain takbiratul ih, ihram. Pada saat mau ruku takbir ngangkat tangan Allah Akbar bangkit dari ruku sami ya Allahu liman hamidah bangkit dari tasahud awal Allahu akbar dengan angkat kedua tangan itu yang angkat pakai ngangkatan tangan paham ya jadi itu tiga tempat gitu ya selain takbiratul ya ihram empat empat empat emp Ya, tiga tem tempat selain takbiratul ihram. Berarti empat maksudnya. Ini tiga tempat selain takbiratul ihram. Jadi kalau ilmu nih dijelaskan banasa nih sing ini. Ngaji sulam safina teng gitu. kan gitu ya. kita kan ngriyo nih sih. ya. Kita lanjutkan. Tadi bismillahnya belum dibahas kan? Oh, ini tuh Toto kayak gitu. kan takbir habis langsung. Iya, habis ta'awud kemudian ya apa namanya baca bis bismillah. Ya Al-Fatihah ya mesti bismi bismillah. Cuma nanti bismillahnya itu Uh, tatkala salat jahriyah keras atau pelan itu masalah khilaf. masalah khilafiyah ya masalah, baca baca jahar dan tidaknya khilaf khilaf nah, ya. Kalau madhab Syafi'i dibaca keras ya. Kalau madhab yang lain seperti madhab Hambali dibaca sir. Kalau madhab Maliki kalau diwacok belas. Ya, kalau diwacok belas. Nah, kan gitu ya. Tapi eh, berhasil ini masalah masalah khilaf ya nggak ada masalah ya nggak ada masalah ya apa namanya akan sangat bijak setelah kita sholat di mana yang ngikuti mazhabnya masjid <laughs> kudu ngikuti mazhabnya masjid masjid maksudnya mazhab apa ya, ya, gitu ya kalau mazhabnya masjid itu dikeraskan bacaan bismillah yo ya no. ojo kadek di lono kalau itu Kalau jadi imam. ya Kalau jadi imam. Iya, mesti harus jadi imam. Terus terus imam parit yo. Ya ora gak rupiah dari imam kan jadi imam. Pun demikian kalau di masjid itu mazhabe pelan ya apa? kan Enggak boleh apa namanya? Metengkelek ya. Enggak boleh. Metengkelek. Mentang-mentang ilmu nih, menurut aku sing bener iku ya banter ya. lalu sholat di masjid yang biasanya pelan di get noai nggak ngelarani hati ini sing di masjid kan gitu ya sama, ya. halnya sebaliknya pun demikian ya, yang biasanya sir lalu ngimami di masjid yang keras yo ya keras kan sirno ya, iso ngelarani sing duwe masjid ngelarani hati ini jamaah jama. Ya, jadi itu harus diperhatikan ya jadi harus bijak Ya harus di harus bijak. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah dibangun di atas tahlil iya. harus ada tasamuh di antara kaum muslimin toleran toleransi karena sudah kita sampaikan dulu itu dalam masalah khilaf itu lain kalau khilaf tidak boleh ada pengingkaran di dalam masalah khilafiyah Tapi yang ketujuh sekarang atas tasbihu fil ruku'i was sujudi tasbih dalam rukuk dan sujud ya tasbih di dalam rukuk dan sujud ya, ini menurut Malik adalah termasuk wajib so salat wa huwa qawlu subhana rabbiyal azim dalam rukuk subhana rabbiyal a'la dalam sujud ya rukuknya subhana rabbiyal azim sujudnya subhana rabbiyal a'la Wa ijabu fi salati dan wajibnya bacaan dalam salat. Qala Ahmad bin Hanbal berkata Ahmad bin Hanbal fi riwayah wa huwa al-mazhab dan itu adalah mazhab wa Ishaq wa Dawud bin Hazm dan pendapatnya Ishaq bin Rahawai, Dawud al-Zahiri dan Ibnu Hazm. Ya, di mana tasbih tahmid ya subhana rabbil azim tasbih dalam sujud dan rukuk ini hukumnya wajib Dalil mereka, hujah mereka, hadis hmm. Uqbah bin Amir. Dia berkata, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah maka Rasulullah SAW pun bersabda ij'aluha fi ruku'ikum jadikan itu pada ruku kalian Fasabih bismi rabbikal azim maka baca subhana rabbiyal azim dibaca dalam ruku'. falamma nazalat tatkala turun ayat Sembih isma rabbikal a'la Ij'aluha fi sujudikum Jadikan bacaan tasbih itu dalam sujud kalian Ini hadis uh, eh, Riyad Imam Abu Dawud Ibnu Majah dan Muhammad Tapi sayangnya sanatnya lain ya. Qalu mereka berkata wa hadzal amru lil ijabi lijtima'i amrillahi wa amri rasulih. Maka perintah ini adalah untuk wajib Ya, karena berkumpulnya perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wurutuhu min fi'lin Nabi dan periwayatannya dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu katakan kata mu'alif al hadithu fi sanati layyinun di dalam hadis tersebut sanatnya lain lunak gitu ya eh, salah satu ciri dhaif <coughs> illa annahu muwafiqun lil ati ba'dahu tapi hadis tadi itu sesuai dengan hadis yang berikut ini. Wawa itu adalah hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an al Qur'ana raki'an aw sajidan." Ingat, ketahuilah oleh kalian bahwasanya aku dilarang baca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau sujud. Jadi ruku dan sujud itu bukan tempatnya membaca Quran, tapi tempatnya membaca tas tasbih, bukan tempatnya membaca Al-Qur'an. Ini gitu ya. Lalu fa'amar ruku, adapun ruku fa'azimu fihi Rabb Azza wa Jal. Dalam ruku maka agungkan Allah Azza wa Jal. Makanya kita membaca subhana rabbiyal azim. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun al-mustajab lakum maka itu akan layak untuk dikabulkan bagi kalian. Hadithun sahih rawahu Muslim Abu Dawud. Ya, jadi ini alasan yang kedua. Dalil yang ketiga hadis Hudzaifah, hadis Hudzaifah dia berkata, "Selaitu ma'an Nabi, aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yaqulu fi ruku'ih." Adalah Nabi SAW itu berkata membaca dalam rukuk beliau, Subhana rabbiyal azim. Dalam sujud beliau beliau membaca Subhana rabbiyal a'la hadithun sahihun li ghairihi. Riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Ini pendapat yang pertama, tasbih dalam rukuk dan sujud bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wajib. Sementara Waqad dhahabal jumhur berpendapat jumhur ila anna ila anna tasbihah fil ruku'i sujudi sunnah. Tasbih dalam ruku' dan sujud itu sunnah. laysa biwajibin dan tidak wajib. Binaan ala annahu lam ya'mur bil musi'a salatah berdasarkan bahwa Nabi tidak merentah orang yang sholatnya buruk untuk tasbih. Gitu ya cuma merentah gerak gerakan-gerakan saja gitu ya tidak merentah untuk tas tasbihnya bacaannya nggak diperintah nggak diperintah gitu ya itu menunjukkan bahwasanya bacaannya tidak termasuk wa, wajib bacaannya tidak termasuk wa, wajib ya jadi bacaannya termasuk wajib ya tetapi ya termasuk sunnah itu jamaah sekalian oh, ini benar warahmatullah walaysa biwajibin binaan ala annahu lam ya'mur bihi al-musi'a salata wa hadha muttajahun inda man yudha'ifa hadits uqba ibn Amir dan pendapat ini diarahkan menurut orang yang melemahkan hadis Uqbah bin Amir melemahkan hadis Uqbah bin Amir yang tadi itu jadikan subhana rabbil azim di ruku jadikan subhana rabbil ala di sujud sujud gitu ya wala yara hadis Ibnu Abbas syahidan lalu lahu dan tidak berpendapat bahwasanya hadis Ibnu Abbas sebagai penguatnya. Wa amma man thabata indahu hadis Uqbah, adapun orang yang menurut dia hadis Uqbah itu sahih, fayulzimul qawlu bil wujubi, maka ucapan wajib mengharuskannya lima dan memiroran berdasarkan apa yang telah berlalu. Nah ini kaitannya dengan masalah sujud sahwi dan masalah subhanahu wa ta'ala Kalau misalkan bacaan tadi itu Subhana rabbiyal a'la termasuk wajib sholat Lalu kemudian dia lupa meninggalkannya Tidak perlu balik tapi ganti sujud sahwi sebelum salam Kaitannya dengan itu kalau itu termasuk sunnah di dalam sholat, lewat saja, gitu ya. Lali, gitu ya. Lewat saja. Paham di sini insya Allah. Paham mudah. Anu, ya, itu tergantung pribadi untuk menghukumi. Gimana? Bukan tergantung pribadi untuk menghukumi ya, kita. Kalau saya nah, ilmunya, oh, gitu. ilmunya ya, ilmunya. Karena kita nggak boleh punya pendapat pribadi ya ya artinya ngikuti apa namanya para para ulama ya, ngikuti para para ulama ya jadi tatkala lupa eh, tatkala lupa misalkan kalau kita sholatnya sholat sendi sendirian kita lupa kalau sholatnya jadi makmum sing ngikuti imam ya kalau sholatnya jadi makmum kan nggak mungkin jawi sendiri nggak boleh ya ya, kita lupa dalam sholat sendiri misalkan maka ya abdulnya adalah pakai sujud sah sahwi ya. jadi misalkan ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la loh kok a'la sih rek gitu ya subhana rabbiyal azim gitu, misalkan gitu ya maka ya afdal bagi dia salat apa namanya sujud sah sujud sahwi ya, maksud saya itu gini kita memilih yang apa hukum sunnah Ya, memilih hukum yang sunnah jadi kita nggak perlu Iya, bagi para ulama yang menjelaskan ini hukumnya sunnah, maka tidak pakai sujud sah, sahwi. Gitu ya. Bagi para ulama yang itu wajib, maka pakai sujud sah, Maka yang paling hati-hati, kalau itu lupa, maka sujud sahwi Sebagai pengganti. Dan juga itu sebagai di antara hikmahnya sujud sahwi itu kan untuk itu ngisin-ngisin setan. Ya, ngisin-ngisin setan. setan eh, setan. Kon kena aku mang. Ya wae maca subhana rabbil a'la kok subhana rabbiyal azim misalkan gitu. Eh tak ganti mang sampai sujud sahwi gitu. membantu Ustaz ya. Iya. Baik. Biar engko setane engko tak godho lali engko sujud sahwi lah. Ngono. <laughs> Wis kata godho wis. <laughs> Ya, ya, gitu ya. Kulek lali kaurungan ya sujud gitu. ya. Dari setan iki golongan yang ngomong kelek tak gawe lali sujud sawi kape, ya, wis kuda wis mungkin ngono ya. Logikane ngono logikane ya. Baik. <laughs> Kita lanjutkan. Mana tadi? Nah, sekarang poin yang ke-8 dan 9 ya. Wajib sholat yang ke-8 dan yang ke-9. At-tasyahudu al-awsatu wal julusu lahu. Tasyahud awal, tasyahud pertengahan dan duduk untuk tasyahud awal. Ini termasuk wajib sholat. Li amri sallallahu alaihi wasallam al musi'a salatahu bih. Karena perintah beliau sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang buruk salatnya. Dalam hadis Rifa'ah yukauli dengan sabda beliau Faidah jelas tafi wasatis salati jika engkau duduk pada pertengahan sholat yakni tasyahud awal fatma'in waftarish fakhidakal yusra maka duduklah dengan tenang lalu taruh pahamu yang kiri summa tasyahad ya lalu bertasyahudlah jadi duduklah kamu duduk iftiras di pahamu yang kiri yang kiri. Ya, jadi duduknya bertumbuh di sebelah kiri. Lalu duduk ifti, iftirash ya. Kemudian bertasyahudlah. Baik. Jadi ini termasuk wajib so, wajib sholat ya. Walisairil adillati lati taqaddamat fi ruqniyati tasyahudil akhir. Dan juga dalil-dalil yang lain yang telah berlalu tentang eh, kerukunan eh kerukunan deh apa ya? Masuk kerukunan. Tentang masalah apa? E, rukunnya tasahud akhir. Ya, jadi kan apa ya? <laughs> Kerukunan. <laughs> mana yang beda ya? Mana yang beda ya? Mana yang beda? Contoh misalkan e, apa namanya? Kita ada absahnya hadis gitu ya. Maka keabsahannya hadis, kesohihannya hadis. Nah, ini tasawuf awal adalah rukun, berarti kan kan beda mana ya? Masa kerukunannya hadis gitu ya. Gimana ya beda ya? Kenapa? Karena dalam satu sisi rukun itu adalah bahasa Arab, maknanya adalah tiang panjang, satu yang menjadi sandaran, dari situ yang lain rukun bahasa Indonesia maknanya akor. ya gitu ya. Jadi ada digabung malah eh, rancu maknanya. <laughs> ya. <laughs> Mana rancu. Ya. Jadi uh, apa? Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang uh, dan dalil-dalil yang lain yang membahas bahwasannya tasyahud akhir itu termasuk roh rukun ngono ae terjemahan lapangnya gitu ya wa inna ma lam nuqil ya lam lam eh, Wa inna lam nakul tapi kami tapi sebenarnya kami tidak mengatakan biruk rukniyati tasyahud al ausat ya kami tidak mengatakan ru, tasyahud tengah itu adalah ru, rukun lianan nabi karena nabi saw lama nasiyahu tatkala beliau lupa dari tasawuf awal, tasawuf awal, beliau harusnya tasawuf duduk, duduk tasawuf, tapi beliau langsung berdiri. Gitu ya. Lam yaud ilai, Nabi ndak balik kepada tasawuf ah, awal. Jadi tatkala lupa, imam lupa, ya apa namanya harusnya tasawuf awal kemudian dia berdiri makmum subhanallah ndak boleh duduk imam tetap lanjut gitu ya kenapa karena tasawuf awal bukan rukun. Ya, tasawuf awal bukan Nabi tidak kembali duduk untuk tasawuf awal gitu ya. Taib. Eh, tidak duduk untuk tasawuf awal ya. Kemudian wajah barau di sahwi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menutupnya dengan sujud sahwi, gitu ya. Ini juga saya ingat sekali di masjid dulu saya ikut halakoh di masjid dulu ya e, pengajian kifayatul akhyar. Si iling sih ah, cek nah apa nih kak? Film hulek. <laughs> Di TV ya. Jadi ngaji apa ndelok film mikir ya. Pada maghrib soalnya kan gitu ya. Uh, dulu kan gitu ya. Pada maghrib ya. <laughs> Anak film dia niki ya. Di masjid ngaji. Ngaji dah. ngaji dan belok film gitu ya. Belok ngaji wis gitu ya. Nah, saat itu saya ingat sekali menjelaskan masalah tasawuf awal. Delek imam wis ngadet, no tasawuf awal lali enggak oleh mudun. Lek mudun batal salate gitu ya. Sat Sofwan sing sing ngajar. Kifayatul akhir. Eh? Kalau tasawuf akhir ya wajib. Eh, ya tergantung keyakinan oh, pengajian kemarin sudah kita sebutkan ya. Ya tergantung apa? Kaya, keyakinannya, ragu-ragu dan tidaknya ya. Temen yang apa enggak? <laughs> Iya, ya. Baik. Jadi jamaah sekalian ke Allah Subhanahu wa taala e, jadi diganti dengan sujud sawi. Jadi kalau sudah berdiri tidak boleh du, duduk ya. Kalau dari kita kifatul akhir itu kalau duduk maka batal jadinya solatnya. Kenapa? Dia pindah dari rukun menuju wajib dan tidak boleh. Ya. Walau kana ruknan ya dan seandainya itu adalah rukun maka lan lam yunjabar bi dan tidak akan bisa diganti dengan sujud sah, sahwi rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sah, sahwi jadi rukun itu harus kembali ke sana gitu ya lalu ditambah sujud sahwi sujud sahwi bagi rukun itu tam tambahan gitu ya kalau sujud sahwi bagi wajib penggan pengganti paham insyaallah ya Baik. Jadi kata kula kenangan teng mriki Masjid itu masyaallah ya. <clears throat> Mengenai belajar masa kecil lu koyok eh apa namanya nyantol ya. ya nyantol ceket. Tapi kita lanjutkan. Kita lanjutkan mana tadi? Wa wujubi tasyahudil awsati qala Ahmad wa Ishaq wa Laits wa Abu Saur wa Dawud ibnu Hazm. Dan wajibnya tasyahud A. Tasyahud pertengahan ini, tasyahud awal ini ya berpendapat dengannya Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, Abu Saur, Dawud dan Ibnu Hazm. Wa qala al-jumhur dan berkata jumhur ulama huwa sunnah. Ya, ini adalah sun sunnah. Li'annahu law kana wajiban lam yasqut bisahwi kal arkan. <laughs> Seandainya itu wajib maka tidak akan gugur dengan sahwu seperti ini rukun-rukun yang lainnya. Ini pendapat ini kalau seperti ini maka ya lemah ya. Ada katakan itu sun sunnah ya. Seandainya sunnah ya maka Nabi tidak akan ganti dengan sujud sahwi. Ternyata Nabi ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Maka itu menjadi alasan bahwasanya tasawuf awal termasuk wajib wajib sholat. Paham insya Allah ya? Karena diganti dengan sujud sahwi. Taib. Wa ujibu bi anna hadha innama yakunu dalilan law kana sujudu sahwi mukhtassan bi tarki ma laysa biwajibin wa dhalika mamnu. Dan aku jawab dengan pendapat ini sunnah jika dalil itu menjadikan sujud sahwi khusus dengan meninggalkan apa yang wajib dan ini mamnu. Ya. Jadi kalau misalkan sujud sahwi itu dikatakan itu hanya berlaku bagi yang rukun, maka ini mamnu jelas. Kenapa? Karena Nabi sujud sahwi karena meninggalkan tasawuf awal dan sepakat tasawuf awal itu bukan roh rukun. Gitu ya. Tasawuf awal bukan roh rukun. Kalau misalkan tasawuf awal itu wajib, ya misalkan gitu ya. ya kalau misalkan tasawuf awal itu adalah ruk, uh, sunnah misalkan, dan Nabi sujud sahwi maka seluruh sunnah-sunnah dalam sholat harus cawi sawi juga. Itu ya, harus jujur cawi juga. Aku A'udzubillahi minasyaitonir rajim lali jujur cawi. Wah, kayak sing lali. <laughs> ya, oh, kita sholat ya ke lali ini ada no ya. Oke. Ah, <laughs> ya. Baik. Paham insyaallah ya di sini ya. Kita lanjutkan bal bahkan inna sujud sawi la yusra illa litarki wajibin. Ya. Bahkan kata Malik Tutsawi itu tidak disyariatkan kecuali karena meninggalkan yang wajibnya. Termasuk diantaranya ruh, rukun. Di anal asla man uzyada fi sholat. Karena hukum asal melarang tambahan dalam sholat. Wa sujudu sahwi qabla salami ziyadatun fi sholati. Dan sahwi sebelum salam adalah tambahan dalam sholat. Wala yuntahaku hadal maknu illa li fi'lin wajib. Dan tidaklah dicabik dilanggar larangan ini kecuali karena melakukan yang wa yang wajib. Ya fa idza wajaba sujudu sahwi la tarkuhu dalla dzalika ala wujubi. Ya. E, litarkihi jika e, sujud sahwi wajib gitu ya, maka meninggalkannya karena meninggalkan yang wajib menunjukkan bahwasanya itu hukumnya adalah wah, wajib wa illa kana wujuduhu wa adamu sawa. Kalau tidak demikian maka ada dan tidaknya hukumnya sah sama. Baik. Yang berikutnya al-israru bit tasyahud. Memelankan bacaan tasyahud. Ajma'al ulama, para ulama sepakat alal israri bit tasyahudaini untuk memelankan dua tasyahud. Waraka wa karahatul jahri bima dan makruh mengeraskan keduanya. Li'annahu lam yungkal al jahru Al Karena tidak pernah dinukil keras dengan membaca dua dua tasyahud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu sementara manusia itu tawarasat saling memberikan tawarasa uh, e, wan nasu apa nih? Tawarasat al-ikhfa'u bit tasyahudi min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada wa tawarus katawatur. Ah, nah. Sementara manusia itu saling mewarisi apa? bacaan tasawuf dengan pelan. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dan tawarus itu seperti tawatur yaitu seperti mutawa mutawatir. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin tanpa khilaf yang dilakukan itu tawarus gitu ya tawarus ya dengan saling mewarisi jailan ba'da jailin satu generasi kepada generasi yang lainnya maka itu hukumnya seperti mutawa mutawatir ya seperti hukumnya mutawa mutawatir Taip, demikian paham insyaallah ya Taip, pembahasan berikutnya adalah sunanus salati sunnah-sunnah dalam solat ada sunnah kauliyah ada sunnah fi'liyah ada sunnah bongso pangucap ada sunnah bongso Panggawi. Nah, bahasa kita kan ngunuh Panggawi. panggawi eh, sunnah bongso pangucap mbak sunnah bongso Panggawi. Sembilan <sighs> nih. Pasnya. Masya Allah. Ya napa? Dilanjut. Tanya jawab. Fadal. Monggo sekarang kita buka tanya jawab. Nah, ini bertanya kita persilahkan tadi dalam rukuk dan sujud itu tidak ada bacaan Al-Quran ya. Hmm. Nah, kalau kita sujud doa yang kita bisa itu cuman doa. Kita niatkan aja tanpa seolah-olah bukan baca Al-Quran gitu ya kalau nggak salah waktu itu Ustaz berangkat. Ya jadi dalam e, apa namanya sujud diperintahkan untuk banyak berdoa. Bagaimana? Tidak terus di dalam sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Bagaimana kalau sujudnya pakai doa dalam Al-Quran? Boleh. Innamal amalu biniat. Niatnya kan tidak niat baca Quran tapi niatnya doa. Innamal amalu biniat. Ya. Innamal amalu biniat. Amal tergantung dengan niatnya. Di dalam sujud dan rukuk pun itu tidak ada batasan hitungan Ustaz. Bacaan zikirnya. Ya bacaan zikir dalam tas, e, tasbih, tahmid dalam rukuk, sujud maka tidak ada batasannya ya. Boleh satu, dua, tiga, lebih dari itu boh, boleh. Karena kalau kita jadi makmum yang sujud lama banget opo gimana di mana Ya usitu itu aja gitu. Iya, nah, ya. Diwaca apa perbendaraan sing ono. ya. Pak Joni Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ufirli. Nama le? Ya? Ha, Allahumma laka raqatu. Kamari mari si si si ruku ae eh, itu. Ojo kabeh wis. Napa? Eh, ndak ada. Ndak nah apa namanya itu belum apa namanya tidak eh, uh, eh, tidak warid gitu ya tidak warid tapi baca saja seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ya adapun <clears throat> kak itu untuk sujud tilawah tatkala tidak apal doa sujud tilawah sajada wajhi lilladzi fatarahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwati itu tidak apa lagi ya baca aja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dalam sujud tila tilawah ya sebagian ulama ya kalau nggak apa ya sih itu aja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ya Adapun untuk sujud bacaan khususnya, sujud apa namanya ruku, sujud dan sebagainya sudah warid dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib. Yang lain. Iya. kalau biasanya kan Imam Syafi'i, terus imamnya itu pikirnya <clears throat> kan keras, <clears throat> terus kita nganu sihri ya, itu termasuk ngikuti enggak? Ya? Harusnya ngikuti iya. enggak? Terus kedua kan imamnya berdoa, sini ikut amin enggak? eh, jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita kembali kepada praktek sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka prakteknya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau habis ngimami jadi imam, maka habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Nabi langsung membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, meminkas salam, tabarakta dan jalali wal ikram. Kemudian beliau berpaling menghadap ke makmum. Ya, itu praktek salatnya Nabi. Beliau berpaling menghadap ke makmum, kemudian beliau melanjutkan zikirnya dan para sahabat juga berzikir masing-masing sendiri sendiri. Ya, jadi tidak pernah diriwayatkan ya apa namanya eh, barang-barang. Maka ya kalau secara pribadi saya lebih seneng apa namanya sendiri sendiri sebagaimana Nabi sendiri-sendiri dan juga para sahabatnya sendiri-sendiri ya. Jadi uh, itu yang apa namanya uh, disunahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, itu maksudnya hindari tadi loh, hindari mata-mata tadi loh biarkan ya, katanya terserah pimpinannya yang, ya. yang punya masjid. Oh iya. iya, berbeda ya masalah ini. Ini ini berbeda. Jadi khilaf itu yang apa namanya kita tasamuh itu dalam khilaf yang memang di sana dibangun di atas dalil. Dibangun di atas dah, dalil. Jadi misalkan khilafnya tadi dibangun di atas dalil satu membaca e, keras bismillah satu tidak keras bismillah maka tasamu karena masing-masing dibangun di atas dah dalil satu kunut subuh yang satu tidak kunut su, subuh maka tasamu kenapa masing-masing dibangun di atas dah dalil itu ya Adapun kalau misalkan setelah selesai daripada sholat apa namanya fardu maka dalil yang ada, dalil yang ada itu hanya Nabi membaca istighfar, Allahumma antas salam, memingkas salam, lalu menghadap ke jamaah, lalu zikir sendiri sendiri. Itu yang ada. Maka ya apa namanya? kita mengamalkan secara pribadi maka lebih suka yang itu sendiri-sendiri. Masing-masing itu munajat kepada Allah dengan dirinya sendiri sendiri, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah sendiri-sendiri, biar khusyuk sendiri sendiri. Itu yang sunnah, ngoten ya. Maka karena itu sudah menjadi amal pribadi-pribadi. Berbeda tidak apa eh, apa namanya tidak ada kaitannya lagi dengan so, salat. Ya, sudah kaitannya dengan sholat lagi. Jadi setelah salam selesai masing-masing itu beramal sendiri-sendiri sesuai dengan ilmunya sendiri sendiri. Ya, pertama itu, kedua saya kan kadang-kadang mengikuti imam anu Ahmad ya pindah terus setelah itu saya sholat sendiri itu kan wajib katanya terus sujud sapi kalau tidak dengan bulat ya kalau imam sapi ini kan kalau saya kadang-kadang tidak kakek pakai sendiri loh itu apa wajib sujud sapi katanya kan dia imam sapi ini kan anu apa itu wajib jangan sholat subuh dewi apa di jamaah nah, jamaah jamaah kan kalau jamaah terus terus anu kadang-kadang sendirian mas bro itu tidak pakai kan oleh nah, itu Oh iya. Itu sujud sahwi. Jadi kalau amal sendiri nggak ada kewajiban apa-apa. Kalau sholat sendiri Ya terserah. Nah, ya. Itu kan ada anu ada katanya enggak katanya memang ya situ kalau ketinggalan apa doa kunut wajib sujud sahwi kalau iya. ya ini Imam Syafi'i kalau saya kan bebas <laughs> kadang-kadang ya pakai ulun iya, kadang-kadang iya, enggak enak aja iya apa namanya enggak enggak ada apa namanya enggak ada kewajiban enggak ada kewajiban ya tidak ada kewajiban dengan jenengan ini melok sing di kan gitu ya, ya. saya ya, pakai ya sama sama amalkan ya saya ngaji iya tapi jadi kita jawab dua-duanya ya kita jawab dua-duanya misalkan seseorang yang dia itu ilmunya ya dia berpendapat atau mengikuti para ulama yang eh, kunut subuh itu apa namanya termasuk wajib sholat gitu ya yang misalkan dalam madzhab sufi ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi maka jika dia itu ilmunya seperti itu lalu dia masbuk wis masbuk lali gitu ya maka ya dia sujud sah sujud sahwi bagi bagi yang lain misalkan yang berpendapat bahwasanya kunut subuh itu bukan wajib menurut pendapat para ulama yang lainnya maka tidak ada kewajiban apa-apa ya, untuk sujud sejauh sujud sahwi tidak ada kesunan apa-apa jadi misalkan dia sholat di belakang imam yang kunut dia ikut kunut gitu ya masbuk dia kunut lalu pada rokaat yang kedua tidak pakai kok nggak kuno juga tidak pakai sujud sah sujud sahwi gitu ya itu sudah kita jelaskan ini masalah khilaf khilafiyah ya masing-masing itu nanti tergantung dengan apa namanya ilmunya kalau lihat teman-teman itu kunut itu cukup di rokat kedua apa karena mereka saya lihat mereka misalkan masbuk udah kunut sebelum tapi masih kunut lagi apa memang seperti itu Teman-teman sopo nih maksudnya? Ya, ya, yang Iya, jadi kalau apa namanya di dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, tatkala dia ketinggalan sholat subuh, masbuk sholat subuh, masuk pada rokat yang kedua imam, imam kunut subuh, gitu ya. Lalu dia setelah imam salam kan dia berdiri nambah satu rokaat. Ya, dalam satu rokaat dia masuk rokaat yang kedua bagi dia. Maka pada rokaat kedua dia kunut, kunut lagi. Gitu memang. Gitu ya. Kenapa? Ya. Lagi, tergantung apa? Tergantung ilmunya. Tadi itu loh. Ya, tergantung ilmunya. Hah? Antara yang tadi jelaskan sama Lunda, enggak, apa namanya? Di sini kita sifatnya kan netral. Ah, iya, maksudnya kita ini ne? netral, <laughs> gitu loh maksudnya. Ya, maksudnya kita ini saya di sini posisinya ne netral, gitu ya. Kalau pendapat apa saya saya pribadi saya mengikuti pendapat para ulama yang tidak kunut di dalam sholat subuh. Itu apa namanya pilihan pribadi berdasarkan banyak dah banyak dalil ilmunya. Kan? Gitu ya. Yang bagi apa namanya bagi mereka yang tidak berpandangan kunut subuh misalkan, tatkala dia sholat di belakang imam yang kunut subuh masbuk, maka dia kunut subuh, subuh ngikuti imam, ngangkat tangan amin amin amin seterusnya. Selesai Imam salam naik kepada rokat yang kedua, tidak perlu kunut subuh. Paham di sini? Nah, pendapat yang pakai kunut subuh, maka tatkala dia itu masuk masjid masbuk, imamnya kunut subuh dia ikut kunut subuh, lalu nambah rokaat yang kedua dia pakai kunut subuh lah lagi. Kenapa? Bagi dia itu rokaat yang kedua sholat subuh dan rokaat yang kedua itu ada kunutnya. Ngoten maksudnya. Gitu ya. Jadi ojo nama gabungan <laughs> gitu loh ya. ya, jadi harus konsis konsisten, ilmunya itu harus konsisten. Gitu maksudnya. Jadi ojo eh, Nah. Oh, ngoten. Ilmu nih. Ilmu nih tergantung maka ilmunya ya. <laughs> Semua amal itu tergantung dengan il ilmunya. Jadi anu Ustaz ya, iya. setiap iya. amal itu tergantung ilmu dan keyakinan kita untuk meyakini ilmu itu Ustaz ya. Iya. Terus, terus dan setiap dalam suatu permak katakanlah dalam satu sholat atau puasa apa di situ kita meyakini dalam satu satu satu permasalahan itu ikut mahal sini satu sini itu dalam satu satu sholat itu nah, tidak nah, apa-apa nah, Ustaz ya Kayak tadi Ustaz, kayak Al-Fatihah itu, iya. eh, apa, tabut itu kita wajib, tapi tapi yang lainnya ikut masak apa gitu ya? Yang lainnya apa gitu? Saya sekali, Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diajarkan di dalam pembahasan kitab ini tidak untuk fanatik terhadap mazhab tertentu. Yang kita diajarkan, ya pesan dari kitab ini adalah ngikuti dah dalil. Nah, itu yang paling penting, ngikuti dah dalil. Makanya tidak ada satu pembahasan pun yang kita bahas mesti di sana dikeluarkan dalilnya. Kan itu ya. Khilaf para ulama jelaskan semuanya. Pendapat pertama dalilnya ini, pendapat yang kedua dalilnya ini. Kan gitu. Jadi intinya adalah ngikuti dah dalil. Itu pesannya para ulama mazhab. Gitu ya, pesannya para ulama mazhab. Jadi seperti Imam Syafi'i, idza sahal fa huwa idza sahal fa huwa mazhabi. Jika hadinya sahih maka ikutilah Nah, apa namanya ikutilah apa ikutilah hadis itu itu adalah mazhabku kata kata Imam Syafi'i rahimahullah taala ya jadi hasil apa namanya kita senantiasa mengikuti da, dalil dan juga ingat dalil tidak boleh dilek mentah mentah harus selalu mengikuti para ulah para ulama gitu ojo terlalu pede ngelek dalil dimplok urip gitu ya nanti kita akan tersesat. Ya, harus selalu mengikuti dalil. Ini keselak dalil ya. gue. <laughs> ya. Jadi kita nggak pernah lepas dari para para ulama, nggak pernah lepas, nggak boleh lepas dari para ulama, ya terutama dalam eh, mazhab empat kan selalu dalam pembahasan fikih mesti tidak empat mazhab tadi itu ditambah tambahan mazhab yang kelima mazhab Imam apa mazhab Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Jadi tidak pernah lepas dari mazhab sebenarnya ya, nggak bisa orang lepas dari mazhab secara mutlak ya, ya tidak mesti dia akan mengambil pendapat kaul ulama fulan, kaul ulama fulan ya sekalipun kemudian dia me, seperti dalam mazhab ini mengikuti pendapat ulama mesti enggak pendapat dia pribadi. Gitu ya. Mesti mengikuti pendapat ulama ini diambil yang paling so, yang paling sahih. Seperti itu. Jadi kita diajarkan di sini agar tidak apa namanya fana fanatik. Biar kita luas ya di dalam uh, eh, permua permuamalah dengan kaum muslimin legowo dengan adanya berbagai macam perbe perbedaan Ngerti ya cek pinter <laughs> cek pinter sama nih cekam ya iya tentang apa eh, sujud tilawah itu perintah ya apabila kita mendengar ayat saja hmm. Tapi kalau kita lagi berjalan sendiri, itu apa harus sujud apa diganti dengan yang apa tasbih? Iya. Gimana? Uh, membaca satu. Membaca ayat sajadah itu disunahkan sujud tilah tilawah. Jadi misalkan tatkala kita membaca ayat sajadah, misalkan apa contoh nih? Fasjudu waqtarib, misalkan gitu ya sujudlah dan bertakurlah, maka kita disunahkan sujud. Langsung sujud. Langsung sujud, sujud tilawah. Apakah itu di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi misalkan kita baca tadarus sendiri, baca lewat sudah sujud. Gitu ya, sujud. Baca apa? Sajadah wajhi alladhi fatarahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihauli wa Baca itu, gitu ya. Di luar so, sholat. Di dalam sholat pun demikian. Contoh misalkan tadarus. Wah, wong wong limo tarusan. Lewati asejdah, sujud. Ya sujud. Gitu ya. Yang baca sujud, yang mendengarkan sujud juga. Iki sing sing gak tau dilakoni biasa. Eh? Tidak diganti dengan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiga, dibaca tiga kali. Maka yang sunnah itu so, sujud. Sujud. Kata nih, ya? jadi sing jange melok apa namanya darusan, wong limo ngerasa jelas sujud toplek ngono. Kung lapo ae kok <laughs> ngono lah. Ya. <laughs> ya. Lah ini yang jadi ya. Jadi perintahnya itu so sujud, sujud tilawah yang baca sujud, yang mendengarkan juga ikut sujud. Sing nyemak melok sujud. Dimanapun ya. Dimanapun. Tidak perlu nyari-nyari berarti nang. Tidak perlu. Sujud tilawah itu menghadap kiblat bukan termasuk rukun. Tapi lek ruki belati yo gak pantas sampean ngono <laughs> ki sujud ngecepetan. Ayo, ayo. Ya. <laughs> ya. Gimana? Enggak pakai salam. Sujud toh. Nggak pakai salam. Kalau yang baca nggak sujud? Ya nggak sujud. Nah. Jadi ukurannya kalau dia sholat sendiri sunnahnya sujud langsung. Kalau dia sholatnya eh, dia membacanya di semak orang maka yang nyemak juga ikut sujud jika yang baca sujud. Saya dulu belum pernah ilmunya begitu dia turun subhanallah kamu cantik tak pikir tak pikir imame lali kok suruh lo cuci oh iya belum tahu ilmunya ilmu iya salah PD salah PD Iya, sujud. Taib. ada yang mau tanya tentang lain masalah. Okay. Masalah outsourcing kemarin ngomong apa sih outsourcing itu? Hukumnya ngeten lho. Ya napa outsourcing? Outsourcing itu gini lho. Pabrik. Pabrik. Jadi orang itu punya uang gitu loh saat ya, kajakan ya, gitu ya. Kerja sama pabrik. kalau boleh karyawan. Nah, gitu loh saat. Hmm. Karyawan dibayar tidak ya bayarnya otomatis ya di bawah oh, standar ya Ustadz soalnya kan dia tuh cari apanya cari untungnya apapun hmm. itu tidak ada hak ah, yang lain yang diberikan bagi karyawan soalnya sudah tidak lagi hukumnya hmm. gimana bagi karyawan karya karyawan jadi diberi ya karyawannya itu gimana hukumnya bagi karyawannya <clears throat> Jadi outsourcing itu berlaku hukum asyuru uh, al-mu'min ala surutihim. Mukmin itu sesuai dengan syaratnya. Bagi pekerja, kan dia sudah menandatangani kontrak atau akad dengan Nah itu. Kalau dia mau, ya itu syaratmu. Kalau kamu nggak mau, ya cocok gelem, kan itu aja. Nah, ya, jadi eh, apa namanya? Sebenarnya mereka nggak punya hak sama sekali untuk minta demo demo apa gitu ya <coughs> ya sudah itu memang apa akadnya seperti itu al mumin ala surutihim mumin itu sudah berdasarkan dengan syarat-syaratnya ya tatkala dia akad dengan pihak outsourcing tadi itu ya dia harus memenuhi syarat itu karena ya, dia di dalam syarat itu dia setu setuju ya sudah Akad dia itu bukan dengan pabrik. Outsourcingnya. Maka dia tidak boleh apa nama ngelirik kepada karyawan pabrik sing asli yang dia banyak enggak akad dia dengan sini dia itu karyawannya pihak outsourcing bukan karyawannya pabrik sesuai dengan akadnya Hah? iya makanya kan yang penting sini kan kona ah sebenarnya Oh jangan delok wong li wong liya siku pekerjaan mesti ku lakukan karena akadmu dengan sana kan gitu ya jadi tidak perlu apa namanya karena ya sing nggak apa namanya sing nggak apa kona nggak kona itu lah yang menyebabkan buru-buru itu demo kurang konaahnya sampun cukup kita akhiri ya wassalamualaikum bihamdik warahmatullahi wabarakatuh